akan datang, tiada keraguan di dalamnya dan sungguhnya Allah akan bangkitkan manusia-manusia dari kuburan mereka. Setelah manusia dibangkitkan dan setelah kita dibangkitkan, maka Allah akan membalas segala amal perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan catatan yang telah mencatat segala perbuatan kita selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguhnya kamilah yang akan membangkitkan mayat-mayat dan kami telah mencatat maqaddamu apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia, baik kebaikan maupun keburukan. Wa atharahum dan bekas-bekas peninggalan mereka. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin dan seluruhnya telah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Allah menyatakan dalam ayat ini dalam surat Yasin bahwasanya Allah mencatat maqaddamu yaitu apa yang telah dilakukan oleh manusia selama kehidupan mereka baik kebaikan maupun keburukan. Semuanya tercatat, tidak ada yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Allah mengatakan wa atharahum. Allah juga mencatat bekas-bekas peninggalan mereka. Adapun makna firman Allah wa atharahum bekas-bekas peninggalan mereka, maka ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama yaitu Allah mencatat bekas-bekas jejak-jejak kaki mereka. Karena athar dalam bahasa Arab artinya bekas jejak yang pernah dipijak oleh kaki. Dan ini menunjukkan Allah mencatat seluruhnya. Ya. Jangankan amalan, bahkan bekas jejak kaki yang mungkin terkena angin, yang mungkin terkena terhapuskan karena terkena air atau debu, itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah kita menuju kebaikan dicatat oleh Allah, langkah-langkah kita menuju keburukan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, tatkala Bani Salimah mengetahui ada tempat lokasi yang kosong dekat Masjid Nabawi, maka mereka ingin pindah rumah agar dekat dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, Innahu qad balagani annakum turiduna an tantakhilu kurbal masjid. Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya kalian wahai Bani Salimah ya hendak pindah rumah untuk tinggal dekat Masjid Nabawi. Maka mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah, inna arat dzalik." Benar wahai Rasulullah, kami ingin pindah rumah dekat Masjid Nabawi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Diyarakum tuktab atharukum." Yaitu Nabi berkata, "Wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah kalian yang lama karena rumahnya agak jauh. Kalian berjalan kaki menuju Masjid Nabawi, dicatat jejak kaki kalian pulang dan pergi." sehingga Nabi tidak menganjurkan mereka untuk pindah rumah dekat Masjid Nabawi. Ini menunjukkan langkah kaki seorang menuju masjid, pulang dan pergi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman tentang para, para mujahidin dalam surat Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum. Tidaklah mereka melewati lembah-lembah dalam perjalanan mereka, baik pergi menuju peperangan atau pulang dari peperangan kecuali dicatat amal soleh bagi mereka. Nah, kalau bekas kaki dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang? Apalagi perkataannya, apalagi perbuatannya, tentu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada jangan dia melangkahkan kakinya menuju kemaksiatan karena langkah kakinya menuju kemaksiatan, safarnya menuju tempat jauh untuk bermaksiat, semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang terluputkan. Oleh karenanya, saya ulangi lagi, kalau bekas kaki dicatat apalagi amalan seorang, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Luqman kepada putranya, "Inna ya, ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir." Wahai putraku, kata Luqman kepada putranya, seandainya ada satu amalan yang beratnya seberat biji sawi, kecil, fatakun fi sakhratin, Kemudian amal tersebut atau biji sawit tersebut tersembunyi dalam suatu batu yang besar. Tidak ada yang lihat dalam batu tersembunyi. Au fis samawat atau berada di ruang angkasa sana. Au fil ardi atau terbenam dalam bumi. Ya'ti Allah, Allah akan datangkan. Oleh karenanya amal apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, meskipun kita sembunyikan, meskipun kita tutup rapat-rapat, baik itu amal kebajikan maupun amal keburukan, akan Allah hadirkan pada hari kiamat kelak. Ini tafsir yang pertama dari asarakum. Kemudian tafsir yang kedua Anak tubuh makot dan tentang asarohum yaitu maksudnya adalah apa-apa yang terjadi karena sebab seseorang, baik kebaikan maupun keburukan. Seseorang terkadang gara-gara dia timbul banyak kebaikan. Maka meskipun dia sudah meninggal dunia, kebaikan tersebut masih berjalan, maka dia terus akan menerima pahala dari kebaikan-kebaikan yang muncul karena sebabnya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, Man fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yang min ujurihim syai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mencontohkan contoh kebajikan dalam Islam maka baginya pahala kalau dia melakukannya dan pahala bagi dia juga pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengulangi pahala orang-orang tersebut oleh kerana orang yang mencontohkan kebaikan mengajarkan kebaikan Ya, misalnya dia mengajar seorang anak kecil bagaimana cara solat yang benar, maka anak ini kemudian solat sampai meninggal dunia seluruh pahala solatnya ngalir kepada dia. Mungkin dia mengajar baca Quran bagi anak-anak, ngajar Al-Fatihah, maka anak ini sejak kecil sudah hafal Al-Fatihah melalui mulutnya. Lantas dia baca Al-Fatihah dalam solatnya entah berapa ribu solat seumur hidupnya, maka seluruh pahala Al-Fatihah akan ngalir kepada orang yang mengajarinya. Demikian juga orang yang misalnya membangun masjid, wakaf, dia sudah meninggal dunia, maka masjidnya masih ditempati oleh orang-orang masih solat, maka pahala terus mengalir baginya. Maka benar sabda Nabi SAW, Idza mata ibnu Adam, ingkota amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Sodakotun jariah, sedekah jariah, maksudnya wakaf. Ya. Apakah dia wakaf buku? Apakah dia wakaf masjid? Apakah dia wakaf eh, rumah untuk anak-anak yatim? Ya, wakaf. Apakah dia bangun galik sumur sehingga airnya terus mengalir, ya? Apakah dia wakaf ilmu, ya? Maka terus mengalir baginya. Sadaqatun jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya. Dia berdakwah, kemudian dakwahnya didengar oleh orang, orang banyak mendapat hidayah, ya. atau dia menulis buku, bukunya, ya. Dia sudah meninggal dunia, bukunya masih dibaca oleh orang sebagaimana para ulama. Mereka telah meninggal mungkin ratusan tahun yang lalu, mungkin ada seribu tahun yang lalu tetapi buku-buku mereka masih dibaca, dimanfaatkan oleh manusia hingga saat ini. Kemudian waladun salihun ulahu anak soleh yang mendoakannya. Oleh karenanya seorang berusaha, ya, selain dia beramal soleh, dia berusaha melakukan sebab-sebab kebaikan. Bisa jadi timbul kebaikan gara-gara perkara yang dia tidak sangka. Mungkin gara-gara satu nasihat yang dia sampaikan, seorang tergerak untuk melakukan kebajikan. Contoh, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kenapa dia menulis kitabnya Sahih Al-Bukhari gara-gara satu kalimat yang dia dengar. Kata beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Kunna inda Ishaq bin Rahuya." Suatu hari kami para muhadditsin berkumpul di rumah Ishaq bin Rahuya. Salah seorang ulama Ishaq bin Rahawai. Kemudian dia berkata, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Coba kalau ada di antara kalian yang mengumpulkan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Bukhari? Fa waqa'a dzalika fi qalbi. Fa akhadtu bi jam'i al-jami' as-sahih. Maka nasihat Ishaq bin Rahawai tersebut masuk di hatiku, maka aku mulai mengumpulkan hadis-hadis sahih, maka jadilah kitab sahih Al-Bukhari yang bermanfaat bagi kaum muslimin hingga saat ini semuanya gara-gara satu kata yang diucapkan oleh Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Bisa jadi kita berkata sesuatu, kita motivasi seorang, kemudian dia bersemangat. Mungkin dia umroh, mungkin dia haji, gara-gara satu kata yang kita ucapkan. Maka itu bermanfaat bagi kita, tatkala kita masih hidup maupun terlebih lagi setelah kita meninggal dunia. Ada seorang Filipin, dia membaca sebuah kitab tentang Tauhid. Kitab kecil, kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, kemudian menjadi da'i. Akhirnya ribuan orang masuk Islam gara-gara dia. Dia dapat pahala dengan ribuan orang masuk Islam. Penulis kitab Tauhid yang kecil tersebut juga mendapatkan pahala gara-gara dengan sebab dia orang ini pun masuk Islam. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa Hadirin ma'asyiral muslimin sebagaimana seorang setelah meninggal bisa dicatat kebaikan terus yang mengalir, sebaliknya seorang setelah meninggal di kuburan bisa jadi dosa terus mengalir kepadanya. Sebagaimana ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Oleh karenanya Nabi saw bersabda, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan yanqusu min ujurihim min ayyan yanqusu min ujurihim syai' kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ma min laisa min nafsin tuqtalu zulman Illa kana li ibni Adam al awal kiflun min damiha. Li'annahu awwala man sannal qatl. Kata Nabi SAW, tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh dengan kezaliman. Kecuali anak Adam yang pertama juga dapat dosanya. Karena dia yang pertama kali mencontohkan bagaimana cara membunuh. Dia yang pertama kali membunuh. Semua orang membunuh setelah itu karena kezaliman dosanya juga mengalir kepada anak Adam yang pertama kali mencontohkan membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna dan juga memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Orang yang mengajarkan kesesatan, ya, maka orang-orang tersesat gara-gara dia, maka dia pun akan memikul dosa-dosanya. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, barang siapa yang membuat bid'ah yang itu adalah kesesatan diikuti oleh orang-orang sampai hari kiamat maka dia akan memikul dosa bid'ah tersebut. Demikian juga barang saya mencontohkan kesyirikan, barang siapa yang mengajarkan ateisme misalnya, barang siapa mengajarkan kerusakan, kemaksiatan, maka jika dia sudah meninggal orang-orang mengikutinya, dosa-dosanya pun akan mengalir kepada kepada dia. Sungguh menyedihkan. Dia dikubur, tidak bisa berbuat lagi, dosa-dosa terus mengalir kepadanya. Oleh karena seorang berhati-hati tatkala bertindak, tatkala berbuat. Bisa jadi gara-gara dia timbul kerusakan-kerusakan yang terjadi. Contoh dalam perdagangan sederhana. Ada seorang berdagang baju yang tidak benar bagi wanita. Dia jual baju-baju yang buka-bukaan, baju-baju yang menampakkan aurat, dibeli oleh wanita-wanita dan dia tahu ini baju akan dipakai di jalan-jalan. Kemudian akhirnya dipakai oleh wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut dipandang oleh banyak lelaki menggairahkan syahwat mereka, mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan hal-hal yang lain, perzinahan dan yang lainnya, maka seluruh dosa akan masuk juga kepada dia. Kenapa? Dia yang jual baju tersebut. Dia yang jual baju, jual baju tersebut. Waliyahzubillah. Ya. Akhirnya seorang berhati-hati. Ya. Jangan-jangan dia berdagang, akhirnya dia mengumpulkan dosa yang sangat banyak. Sebaliknya kalau seorang menjual baju yang islami, kemudian dibeli oleh seorang wanita memakai jubah yang islami, menjaga pandangan orang lain, maka dia juga mendapatkan pahala dari hal tersebut. Ya. Ada seorang membuka, ya saya pernah dengar cerita seorang saya cerita, ada seorang zaman dahulu dia dia uh, berlangganan video-video porno. Kemudian dia bayar, kemudian video porno tersebut setiap ada klip yang baru akan masuk ke ke emailnya. Kemudian dengan otomatis dia over ke email temannya. Ke email temannya. Subhanallah temannya selalu menerima klip-klip porno tersebut dari orang tersebut. Satu hari dia ingin ketemu dengan orang ini yang telah berbagi video porno selalu kepadanya. Ternyata orang tersebut sudah sudah mati ya. Klip porno terus bersambung ya. Demikian juga orang yang buka akun-akun yang menyesatkan, akun-akun yang isinya cacian, akun-akun yang menyebarkan gambar-gambar yang haram. Bisa jadi pemilik akun sudah meninggal dunia. Kemudian akunnya masih bisa diakses oleh orang lain, kemudian dilihat oleh banyak banyak orang dan dosa terus mengalir baginya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup hidup tidak lama, hidup kita cuma sekali, jangan spekulasi. Kumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa punya amal jariah, maka lakukanlah. Kalau kita punya uang, maka wakaflah. Ya, kalau kita punya ilmu, maka sebarkanlah. Kalau kita punya nasihat, maka tebarkanlah. Semoga tatkala kita meninggal dunia, ya pahala masih terus mengalir kepada kita semua inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma ighfir muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واقيموا الصلاه